wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal sehingga pada sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Azza wa Jal dan kenikmatan yang paling besar tentunya adalah kenikmatan Islam. Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah dijadwalkan, insyaallah hari ini pada tanggal 17 Rabiul Tsani tahun 1438 Hijriah. Acara kita yaitu tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Dan asalnya hari ini adalah jatah untuk gelombang 15 ya. Atau angkatan 15. Uh, eh, sudah sampai kepada kami atau kepada saya beberapa pertanyaan dari peserta sekalian. Soalnya akan kita coba uh, kita coba menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut dan semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semuanya. Yang pertama adalah pertanyaan dari peserta yang bernama Muhadi. Isi pertanyaannya, dalam HSI, bahwa kandungan Taurat menghukumi orang-orang Yahudi dan berikutnya penjelasan hukum kisos. Bagaimana penjelasan kaitan dua ayat tersebut? Apakah kisos hanya berlaku untuk orang Yahudi? Kisos ini juga ada di dalam agama Islam. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi kisos juga ada di dalam agama kita dan jelas di dalam Al-Quran Allah SWT mensyariatkan tentang kisos ini. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas fil qatla di dalam orang-orang yang terbunuh. Kemudian setelahnya Allah mengatakan al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kisos ini bukan hanya berlaku untuk orang Yahudi tapi seperti yang sudah kita jelaskan dalam halakah bahwasanya di antara isi Taurat adalah kisos. Ya di antara isi Taurat adalah hukum kisos yang berlaku untuk orang-orang Yahudi dan ini bukan berarti bahwa kisos ini hanya untuk mereka saja. Ya, bahkan di dalam Islam juga ada hukum kisos bagaimana yang kita ketahui. Nah. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Ria Apriani. Ustaz menyebutkan beberapa perkara yang terkandung di dalam suhuf Ibrahim. Apakah yang dimaksud itu adalah suhuf Musa, Ya ini mungkin e, pertanyaannya sebelum mendengar halakah yang lain. Yang jelas sudah kita sebutkan di dalam sebagian halakah bahwasanya suhuf Musa lain dengan suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun suhuf Musa maka diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah swt menyebutkan keduanya dalam satu tempat ya Allah mengatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa menunjukkan bahasanya di sana ada suhuf Ibrahim, demikian pula di sana ada suhuf Musa. Dan Allah mengatakan amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Dan ini juga disebutkan kedua-duanya. Ya suhuf Musa kemudian suhuf Ibrahim. Menunjukkan bahasanya Keduanya adalah dua kitab yang berbeda. Yang satunya diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang kedua diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan e, mungkin saja keduanya ya dalam beberapa masalah sama isinya. Ya seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya mungkin ada sebagian masalah yang ada di dalam suhuf Musa maupun ada di dalam suhuf Ibrahim. Tapi yang jelas keduanya adalah kitab yang berbeda. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang ketiga dari Fajri Mata Hati. Isi pertanyaannya, dalam halakah dijelaskan bahwa Allah mengatur semuanya. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan manusia dapat memilih boleh beriman atau tidak. Bagaimana mengkompromikan dua hal ini? Apakah pilihan manusia juga diatur oleh Allah atau khusus pilihan manusia mau beriman atau tidak adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah bagi manusia di luar pengaturannya atau bagaimana? Nah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah swt yang menciptakan segala sesuatu Allah swt yang menciptakan segala sesuatu. Manusia demikian pula apa yang dia lakukan demikian pula kehendaknya maka ini yang menciptakan adalah Allah swt Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Dan tidak mungkin terjadi di permukaan bumi ini kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu mengatakan Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang telah menciptakan kalian yaitu manusianya. Wa ma ta'malun dan Allah yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Menunjukkan bahasanya kita dan juga apa yang kita lakukan ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Termasuk antaranya al-masyiah, kehendak manusia. Ini juga tidak mungkin keluar dari aturan Allah, tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa an Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyauna illa an Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendaki Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. Dan ini menunjukkan bahwasanya masyiah kita, ya kehendak kita, ini di bawah kehendak Allah. Kehendak kita, ini di bawah kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Nah, dan ini menunjukkan bahasanya manusia memiliki kehendak. Karena Allah mengatakan wa ma dan tidaklah kalian menghendaki menunjukkan bahasanya kita manusia memiliki kehendak. Tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ya, eh, kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Menunjukkan bahasanya kehendak kita adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah Allah yang mengatur dan juga menciptakan. Oleh karena itu Allah mengatakan yudabbirul amra. Yudabbiru al-amra, dialah yang mengatur seluruh perkara. Ya, termasuk di antaranya kehendak manusia, apa yang mereka lakukan, maka ini semua adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Adapun pertanyaan di sini tentang e, di dalam Al-Quran dikatakan manusia dapat memilih boleh beriman atau tidak. Ya mungkin maksudnya adalah firman Allah Azza wa Jal. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Barang siapa yang ingin, maka adalah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin menghendaki, maka adalah dia kufur. Ini maksudnya bukan kita disuruh memilih bebas. Ya beriman atau tidak ini adalah kebebasan kita sebagai manusia. Ya, lafaz seperti ini ya di dalam bahasa Arab ya ini terkadang maksudnya adalah untuk ancaman. Maksudnya adalah untuk ancaman yaitu perintah untuk beriman dan ancaman dari berbuat kufur. Ya, oleh karena itu setelah ayat ini Allah mengatakan inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Barang siapa yang menghendaki hendaklah dia beriman dan barang siapa yang menghendaki hendaklah dia kufur, Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim naran. Kami sediakan bagi mereka neraka. Dan ini menunjukkan bahasanya maksud dari firman Allah. Barang siapa yang menghendaki, maka hendaklah dia beriman. Barang siapa yang menghendaki, tidaklah dia kufur. Ini maksudnya adalah untuk dorongan bagi kita, perintah bagi kita untuk beriman. Dan ancaman bagi orang yang kufur. Oleh karena itu setelahnya Allah mendatangkan balasannya, mendatangkan ancamannya. Sesungguhnya kami akan sediakan bagi orang yang zalim neraka. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya lafaz ini bukan berarti kita diberikan kebebasan ya di dunia ini untuk beriman atau kufur ini terserah kita ini pemahaman yang tidak benar ya. Dan yang semisal dengan uh, apa ayat seperti ini adalah firman Allah Azza wa eh, ketika Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Kemudian Allah mengatakan fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Allah mengatakan yang artinya katakanlah aku menyembah hanya kepada Allah mengikhlaskan agama baginya. Kemudian Allah mengatakan, "Fa'budu ma syi'tum min duni." Maka hendaklah kalian menyembah apa yang kalian kehendaki selain Allah. Maka hendaklah kalian menyembah apa yang kalian kehendaki selain Allah. Seakan-akan ini apa? Seakan-akan perintah untuk ya menyembah apa yang kita kehendaki selain Allah. Ya mau menyembah jin, mau menyembah matahari, mau menyembah bulan dan yang lain. Ya seakan-akannya adalah perintah. Tapi ini adalah ya e, lafaz yang dipakai di dalam bahasa Arab yang maksudnya adalah ancaman. Oleh karena itu setelahnya Allah mengatakan, "Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah, ya setelah Allah mengatakan, Tidaklah kalian menyembah apa yang kalian kehendaki selain Allah Kemudian Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarganya pada hari kiamat. Ketahuilah bahwasanya yang demikian adalah kerugian yang nyata. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyembah selain Allah mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugikan dirinya dan juga keluarganya pada hari kiamat. Dan ini adalah ancaman bagi orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jal. Demikian pula yang semakna dengan ini adalah firman Allah, "I'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir." I'malu ma syi'tum. Tidaklah kalian mengamalkan sesuai dengan kehendak kalian. Amalkan, beramalah sesuai dengan kehendak kalian. Seakan-akan kita boleh untuk berbuat maksiat, boleh kita meninggalkan kewajiban, ya, dan lain-lain. Karena Allah mengatakan ya i'malu masyi'tum. Adalah kalian mengamalkan sesuai dengan yang kalian kehendaki. Tapi maksudnya yang benar bukan demikian. Jadi ini adalah perintah yang maksudnya adalah ya ancaman. Jangan sampai kita melakukan perkara yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia ya melihat apa yang kalian kerjakan melihat apa yang kalian kerjakan itu ya ancaman bagi orang yang melakukan kemaksiatan maka Allah Maha mengetahui ya Allah melihat apa yang dia kerjakan dan akan membalas apa yang dia kerjakan. Nah, Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Latifu Latifur Rashidah Pertanyaan di sini kapankah mayat yang belum dikubur berhari-hari ditanya oleh malaikat? Apakah setelah dikubur dahulu baru ditanya oleh malaikat? Nah, zahir hadisnya demikian. Yang zahir hadisnya demikian, ya malaikat akan datang ketika seseorang setelah dikuburkan. Jadi setelah dikuburkan, ya kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarnya, maka disitulah akan datang dua orang malaikat ya dan akan bertanya tentang tiga pertanyaan sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam halakoh kita. Allah taala a'lam. Pertanyaan dari Bayu Siskori. Adakah ulama mutaqaddimin yang mendukung pendapat-pendapat ulama mu'asirin yang mengatakan suhuf Musa berbeda dengan At-Taurah? Suhuf Musa bagian kitab At-Taurah. Suhuf Musa sama dengan kitab At-Taurah. Ya. Ini yang saya dapatkan di dalam halakoh dan itu yang saya sampaikan kepada para peserta sekalian dan uh, yang bisa saya dapatkan baru dari ulama-ulama yang muasirin yaitu ulama-ulama yang ada di zaman sekarang. Adapun dari ulama mutaqaddimin Allah taala alam saya belum mendapatkan ya siapa di antara mereka yang mengambil eh, pendapat-pendapat uh, pendapat -pendapat tersebut dan bagi peserta yang memiliki faedah bisa disampaikan kepada kita. Yang jelas saya sudah berusaha untuk mendapatkannya tapi belum ya qadarullah belum e, mendapatkan siapa di antara ulama mutaqaddimin yang terdahulu yang e, memiliki pendapat-pendapat yang tadi disebutkan oleh penanya. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang keenam dari Adi Gunawan. Jika Allah telah menentukan rezeki manusia sebelum diciptakan bumi ini, maka di mana kebebasan manusia untuk mencari rezeki? Orang yang miskin ingin jadi kaya, apakah dia telah ditetapkan untuk miskin? Ya, Allah SWT telah menentukan rezeki bagi manusia sebelum diciptakan bumi ini. Bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan juga bumi. Sebagaimana dalam hadis. Tapi Allah SWT juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Jadi takdir kita imani. Sebagaimana dalam hadis. Tapi kita juga harus beriman dengan syariat. Apa maksudnya? Perintah yang ada di dalam syariat kita maka kita kerjakan. Demikian pula larangan yang ada di dalam syariat kita maka kita tinggalkan. Jadi kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir dan beriman dengan syariat. Ya, tidak boleh kita hanya beriman dengan takdir kemudian meninggalkan syariat. Atau sebaliknya, beriman dengan syariat tetapi tidak beriman dengan takdir. Keduanya ini diperintahkan. Yang pertama adalah beriman dengan ya takdir, kemudian yang kedua adalah beriman dengan syariat. Jadi jelas ya kita beriman bahwasanya rezeki sudah ditentukan bagi manusia bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Bahkan bukan hanya rezeki, kematian dan juga kehidupan, ya, e, ajal, jodoh, ya, rezeki, ya amalan kita itu sudah ditentukan oleh Allah azza wajalla. Tapi kita juga diperintahkan untuk mengambil sebabnya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, maka kita mencari sebab-sebab yang disyariatkan ya sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Ya oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila sudah selesai salat, yaitu salat Jumat, maka fantashiru fil ard. Hendaklah kalian ya menyebar di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah dan hendaklah kalian mencari dari anugerah Allah. Dan maksudnya adalah diperintahkan untuk bekerja, mencari rezeki. Kita disuruh untuk menyebar di permukaan bumi. Ya ada yang berdagang, ada yang di kantor, ada yang yang bertugas. Ya ini semua adalah menyebar di permukaan bumi untuk mencari apa? Mencari keutamaan anugerah dan juga rezeki dari Allah Azza wa Jal. Ini adalah perintah dari Allah untuk ya kita bekerja. Demikian pula di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw يمنع Beliau mengatakan, sungguh salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar. hanya satu ikat kayu bakar. Kemudian dia taruh di zahrihi, di atas punggungnya. Yaitu kemudian dijual supaya mendapatkan uang. Beliau mengatakan khairun min ayyas ala ahadan. Yang demikian kata beliau itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Ini menunjukkan dorongan Islam untuk bekerja. Mencari sebab mendapatkan rezeki. Fayu'tiyahu au yamna'ah. Kemudian ya eh, apakah orang tersebut memberi dia atau tidak memberinya. Ya, sekali lagi ini menunjukkan dorongan Islam bagi umatnya untuk bekerja. Ya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya beliau adalah orang yang paling beriman dengan takdir tentunya dan paling memahami makna beriman dengan takdir. Ya, dan beliau menjelaskan dalam ayat ini dalam hadis ini bahwasanya uh, umat Islam ini didorong untuk bekerja dan tidak meminta-minta kepada manusia yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman dengan takdir tidak bertentangan dengan mencari rezeki atau bekerja untuk mencari rezeki. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula para sahabat, demikian pula para nabi, yang mereka adalah contoh bagi kita semua. Para ambia, ya mereka adalah orang yang paling paling beriman, orang-orang pilihan, orang-orang yang paling tinggi keimanannya. Tapi mereka juga bekerja, ada di antara mereka yang jadi tukang kayu. Ada di antara mereka yang mengembala untuk orang lain seperti Musa. Ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu juga berdagang. Padahal mereka adalah orang yang paling paham tentang beriman dengan takdir. Tapi mereka diperintahkan juga untuk mengambil sebab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau ketika hijrah ya, ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau mengambil semua sebab yang kira-kira menyebabkan beliau selamat di dalam hijrahnya. Ya, kalau kita membaca buku sirah kembali, kita lihat bagaimana beliau memilih waktu. Ya. Kapan beliau berangkat dari kota Mekah. Kemudian setelah itu beliau ya mengambil strategi tidak langsung menuju ke kota Madinah, tetapi ke ke arah yang yang sebaliknya. Kalau Madinah ini ke arah utara, dari Mekah ke arah utara, maka beliau saat itu ketika meninggalkan Mekah pergi ke arah selatan. Kemudian setelah itu menginap di sebuah gua selama beberapa hari. Kemudian beliau menyewa penunjuk jalan. Ya. Kemudian setelah ketika berangkat menuju ke Madinah, beliau mencari, mengambil jalan yang tidak biasa dipakai oleh manusia. Tapi apa manfaatnya? Ya beliau mengambil semua sebab yang dengan sebab tersebut beliau bisa selamat sampai ke kota Madinah. Padahal beliau adalah orang yang paling beriman dengan takdir Allah. Paham bahwasanya kematian sudah ditentukan oleh Allah. Mudarat dan juga manfaat sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam ya juga diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebabnya. Ya, dan ini adalah kutwah, ini adalah contoh bagi kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam beriman dengan takdir dan juga beriman dengan syariat. Ketika perang, apa yang beliau lakukan? Padahal beliau beriman bahwasanya kematian adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika perang yang beliau datang ke tempat perang tanpa menggunakan pakaian perang, tanpa memakai pedang, tanpa mengatur strategi atau berjalan sendiri tanpa membawa pasukan? Jawabannya tidak ya di dalam peperangan beliau membawa pasukan ya dan menempatkan ya e, orang yang terbaik untuk untuk uh, posisi terbaik ini di sebelah kanan ini sebelah kiri ini sebagai pemimpin ya menempatkan pasukan di belakang menempatkan pasukan di sebagai pasukan berkuda dan seterusnya ya dan beliau juga memakai pakaian perang membawa senjata apa maksudnya mengambil sebab mengambil sebab kemenangan Padahal beliau tahu dan beriman bahasanya ini semua sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan ringkasnya, ya, eh, kita diperintahkan untuk beriman dengan dua perkara. Jadi yang pertama adalah dengan takdir Allah, harus kita imani. Demikian pula kita diperintahkan untuk ya beriman dengan syariat yang mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan. Baik. Kemudian setelahnya pertanyaan dari Fadilah Muhammad Rifa tentang firman Allah yang berbunyi itu adalah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan segala sesuatu. Ini surat apa dan ayat berapa? Ya, kalau mungkin yang dimaksud adalah firman Allah, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'." Fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itu adalah Allah Rabb kalian, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka hendaklah kalian sembah Dia dan Dia adalah yang menolong ya dia adalah wakil atas segala sesuatu. Kalau yang dimaksud dengan e, penanya di sini adalah ayat ini, maka ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am yaitu surat yang ke-6 ayat yang ke 102. Ya, ayat yang ke 102. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Johan Wahyudi. Pada HSI yang kedua tentang mengenal Allah, ada tiga hal seorang muslim perlu pengenalan dan pengamalan tentang tiga hal tersebut. Mohon dijelaskan bagaimanakah caranya seorang muslim mengenal Allah dan bagaimana cara memenuhi haknya, juga bagaimanakah seorang muslim dapat mengenal dan mengamalkan dua hal lainnya. Cara mengenal Allah sudah kita sebutkan ya di dalam halakah-halakah yang selanjutnya ya jadi e, bisa dibuka kembali halakah-halakah tersebut dan mungkin pertanyaan ini disampaikan karena baru mendengar halakah yang pertama ya dan e, perincian tentang bagaimana cara mengenal Allah demikian pula cara mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengenal agama Islam sudah kita sampaikan di dalam halakah jadi dilihat kembali atau didengarkan kembali Eh, halakah-halakah yang setelahnya. Nah. Pertanyaan yang selanjutnya dari e, Susmiati. Apakah keyakinan beberapa orang yang bila melihat sesuatu pertanda seperti misalnya anak yang telinganya caplang artinya pintar atau kalau tangannya gatal artinya mau dapat uang dan yang semisalnya apakah hal tersebut di atas termasuk tafaul. Jadi masuk dengan tafaul sudah kita sebutkan di dalam halakoh, yaitu seseorang mendengar sesuatu yang baik atau melihat sesuatu yang baik kemudian dia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah sangat dicintai oleh Rasulullah saw. Dan contohnya seperti yang sudah kita sebutkan di dalam halakah. yaitu ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam di perjanjian Hudaybiyah dan datang utusan Quraisy yang bernama Suhail yang artinya adalah yang mudah. Suhail ini adalah e, eh, tasdir dari Sahal yang artinya adalah yang mudah. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika melihat ya nama Suhail ya beliau bertafaun ya beliau husnuzan kepada Allah bahasanya Allah akan memudahkan urusan beliau dan juga kaum muslimin. Yang seperti ini tidak masalah. Ini adalah termasuk husnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Atau contoh yang lain seperti yang e, disebutkan oleh sebagian ulama. Seperti misalnya ketika kita yang e, eh, kehilangan sesuatu. Yang kehilangan sesuatu misalnya. Kemudian tiba-tiba mendengar suara orang yang mengatakan Ya Salim. Wahai orang yang selamat. Wahai orang yang selamat misalnya. Kemudian kita berhusnudan kepada Allah. Ya insya Allah e, eh, sesuatu yang hilang tersebut akan selamat. Nah ini tidak masalah yang seperti ini. Ya kan ini adalah husnudan yang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan, anak yang telinganya caplang berarti pintar atau tangannya gatal berarti mau dapat uang. Ini mungkin lebih dekat kepada kurafas. Ya lebih dekat kepada khurafat karena tidak ada dalilnya yang demikian dan tidak ada hubungan antara tangan yang gatal dengan uang atau e, telinga yang caplang dengan kepintaran ini saya kira tidak ada hubungan antara keduanya jadi lebih dekat yang seperti ini kepada kepada khurafat ya oleh karena itu yang e, seperti ini adalah dijauhi Wallahu taala a'lam Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ruqayyah Abdurrahman. Ana masih bingung dengan suhuf Ibrahim. Yang menjadi pertanyaan Ana, suhuf Ibrahim apakah sama seperti Al-Quran dicatat di dalam lembaran-lembaran di zaman itu? Atau di zaman Nabi Muhammad masih ada yang menyimpannya? Suhuf, suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Sebagaimana sudah kita, yang sudah kita uh, sampaikan dan mufradnya adalah sahifah. Ya artinya adalah lembaran. Jadi eh, suhuf Ibrahim sebagaimana sebagaimana namanya ini berupa lembaran-lembaran. Apakah di zaman Nabi masih ada yang menyimpannya? Sudah kita sampaikan juga. Ya, kita tidak mengetahui wujud dari suhuf Ibrahim. Hanya kita disampaikan atau diberitahukan kepada kita sebagian isinya. Ya, sebagian isinya telah disampaikan kepada kita dan kita mengetahuinya ya dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan tentang sebagian isi dari suhuf Ibrahim sebagaimana dalam surat An-Najm demikian pula di dalam surat Al-A'la Baik, kemudian setelahnya dalam halaqah Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Bukankah penanggalan hijrah itu berada di zaman Nabi Muhammad SAW? Kalau bulan ini sudah lama. Eh, bulan yang jumlahnya ada 12 yang diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Hijjah, maka ini sudah lama. Allah SWT mengatakan di dalam surat At-Taubah, Inna iddata syuhuri Allahi. Ithna asyara syahran fi kitabillah. Yawma qalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah di dalam kitab Allah. Yawma qalaqas samawati wal ard ketika Allah menciptakan di hari ketika Allah menciptakan langit dan juga bumi. Kemudian Allah mengatakan minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang merupakan bulan haram. Yaitu bulan eh, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Dan ini menunjukkan bahwasanya 12 bulan ini sudah lama. Ya. Sudah lama sebelum Nabi eh, Nabi Muhammad SAW mereka sudah menggunakan ya eh, bulan-bulan ini yaitu 12 bulan. Adapun eh, yang dimulai dengan tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW maka ini adalah tahunnya. Ini adalah tahunnya. Ya bukan bulan-bulannya. Jadi bulan-bulan sudah dipakai sebelumnya. Tapi untuk tahun yang islami maka mereka menggunakan tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan tahun hijrahnya Nabi adalah tahun yang pertama. Ya, tahun yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan eh, apa tahun hijriah. Jadi untuk bulan sudah dipakai lama sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mereka sudah memakai bulan-bulan tersebut. Ya, adapun eh, yang dimaksud dengan tahun hijriah maksudnya adalah tahun yang dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaan dari Suratno. Di beberapa materi yang sudah berlalu, disebut oleh Ustadz bahwa huruf ba pada lafaz basmalah yang ditulis oleh Syekh bak yang mengandung makna isti'anah. Apakah beda kandungannya dengan basmalah pada surat Al-Fatihah? Apakah kandungan makna huruf ba pada Al-Fatihah? Sama. Ya ba yang disebutkan yang di yang ditulis oleh Syekh pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini maknanya sama dengan apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah demikian pula di dalam awal surat yang lain jadi ba di sini maksudnya adalah ba al-isti'anah yaitu ba yang maknanya adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pertanyaan dari Agus Melas. Ustaz, bagaimana hukum menyembelih kambing atau sapi pada acara akikah kematian? Mungkin maksudnya acara akikah ya. Acara akikah. Yaitu menyembelih seekor kambing karena bersyukur kepada Allah atas rezeki anak. Kalau yang dimaksud dengan akikah seperti ini, maka afdolnya adalah dengan kambing. Ya, afdolnya adalah dengan kambing. Karena dalam sebuah hadis Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wulida lahu waladun fa ahabba ay yansuka anhu falyansuk anil gulami syatani mukafiatan wa anil jariyati syatun." Beliau mengatakan barang siapa yang dilahirkan untuknya anak dan ingin menyembelih, maka hendaklah menyembelih untuk seorang anak laki-laki dengan dua kambing dan untuk anak wanita dengan satu kambing. Ini menunjukkan disyariatkannya menyembelih seekor kambing untuk akikah. Kalau yang dimaksud adalah akikah kelahiran, maka yang afdal adalah ya me menyembelih seekor kambing. Dan kalau dia ingin ya menyembelih seekor sapi atau onta misalnya, maka e, mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh. Tapi yang jelas yang afdal adalah menggunakan kambing karena ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ini kalau yang dimaksud adalah akikah kelahiran. Kalau pertanyaan di sini akikah kematian Allah taala alam. Ini maksudnya bagaimana perlu diperjelas. Pertanyaan dari Rio Haris Dwi Cahyo. Adakah kaidah untuk memahami bahwa suatu perbuatan termasuk syirik atau tidak? Kemudian bagaimana cara membedakan syirik kecil dan syirik besar? Jadi maksud dengan syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hak-hak yang merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jal. Ya, taswiyatu ghairillahi billah fi khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Seperti misalnya ya di dalam hal ar-rububiyah. Allah menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Ini adalah kekhususan bagi Allah swt Kalau sampai kita menjadikan selain Allah memiliki sifat ini. Dia bisa mencipta, bisa memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Meyakini bahwasanya dia bisa melakukan itu berarti kita berarti seseorang telah menyekutukan Allah di dalam rububiyahnya. Inilah yang dimaksud dengan syirik rububiyah. Demikian pula di antara kekhususan Allah adalah ibadah. Ini adalah hak Allah SWT. Kalau sampai seseorang menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan syirik di dalam masalah ibadah. Ini adalah kaidah secara umum. Kemudian bagaimana cara membedakan syirik kecil dengan syirik besar? Ya, syirik kecil bagaimana yang kita sebutkan di dalam ya halakah ya di antaranya adalah apabila seseorang meyakini ya sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Meyakini sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Maka ini termasuk syirik kecil. Demikian pula apabila syirik tersebut adalah syirik lafzi. Syirik yang berupa ucapan tanpa ada keyakinan di dalam hati. Seperti misalnya seseorang mengatakan atau bersumpah ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Demi nabi misalnya. Demi nabi atau mengatakan demi Ka'bah. Ini ucapan ini adalah ucapan yang syirik. Ya, tetapi tidak sampai kepada syirik yang besar. Ini adalah termasuk syirik kecil karena seseorang ya e, ketika mengucapkan ucapan ini tidak ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya nabi yang menciptakan, nabi yang berat untuk disembah atau Ka'bah yang berat untuk disembah. Ya, dia mengucapkan ucapan ini ya dan dia dan dia mengagungkan tanpa menyembahnya. Ya, membesarkan, mengagungkan tanpa menyembahnya, maka dalam keadaan demikian ini adalah termasuk syirik kecil. Adapun apabila sampai tingkat kepada penyembahan, ya dia mengucapkan e, demi Nabi atau demi Ka'bah dan di dalam hatinya ada ibadah dan rasa ingin menyembah dan menyembah kepada makhluk tersebut maka ini sampai kepada syirik besar. Ya demikian pula contohnya masya Allahu wasyita dengan kehendakmu dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Maksudnya adalah uh, uh, mengatakan dengan kehendak Allah dan juga dengan kehendakmu. Ucapan sepertinya adalah syirik kecil. Tapi orang yang mengatakan ya tidak ada di dalam niatnya dia menyamakan antara Allah dengan dengan nabi atau dengan makhluk. Ya, dia hanya mengucapkan dengan lisannya saja tanpa dia yakini di dalam hati bahasanya uh, eh, fulan sama dengan makhluk. Maka ini yang sampai kepada syirik kecil saja, tidak sampai kepada syirik besar. Jadi kalau ingin mengetahui syirik kecil dan juga syirik besar, ini sebagian ulama mengatakan, yang sebutkan contohnya, berikan contohnya, baru saya kabarkan, ya apakah ini termasuk syirik kecil atau syirik besar. Jadi mereka memang ada di antara mereka yang membuat kaidah-kaidah, ya. Ada yang ada yang e, menyebutkan kaidah-kaidah, tetapi kaidah-kaidah tersebut tidak lepas dari kritikan sehingga sebagian ada yang e, membuat e, kesimpulan sudah kalau demikian sebutkan mana e, contohnya kemudian ma, kemudian baru setelah itu kita berikan hukumnya apakah dia termasuk syirik kecil atau syirik besar. Wallahu taala a'lam. Dalam salah satu materi halakah sebelumnya disebutkan bahwa fungsi bintang hanya tiga, melempar setan, petunjuk arah, dan menghias langit. Dan di luar itu tidak boleh. Nah, ada banyak ilmuwan yang meneliti bintang untuk beraneka tujuan. Misalnya untuk meneliti gravitasi atau radiasi dan lain sebagainya. Sedangkan ini di luar tujuan yang disebutkan oleh Ustaz. Apakah berarti meneliti bintang seperti ini hukumnya haram? Mungkin perlu dilihat kembali makna dari gravitasi dan juga radiasi ini maksudnya apa. Yang jelas Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran fungsi dari bintang yang Allah ciptakan dan tidak keluar dari tiga perkara ini yaitu melempar setan demikian pula untuk alamatin yuhtadabiha. sebagai petunjuk ya sebagai petunjuk ya diantaranya adalah petunjuk arah kiblat ya demikian pula untuk e, mengetahui yang datangnya musim ya musim hujan misalnya Makanya adalah sebagai petunjuk arah ya petunjuk ya alamatin yuhtada biha. Demikian pula untuk menghias langit. Ya zinatun lisama untuk menghias langit. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan ini yang disampaikan oleh para pendahulu kita di antaranya adalah kota Adah yang beliau menyebutkan bahwasanya Allah tidak menciptakan bintang kecuali untuk tiga perkara ini. Adapun yang disebutkan oleh e, penanya di sini maka perlu penjelasan lagi maksudnya bagaimana. Dan mungkin saja itu masuk di dalam salah satu di antara tiga perkara di atas. Mungkin masuk di dalam masalah alamatin yuhtada biha. Wallahu ta'ala alam yang jelas Allah dan dialah yang lebih tahu tentang e, hikmah diciptakannya, ciptaannya. Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Quran tiga perkara saja. Nah. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Onni Sumantri. Yang pertanyaan sebelumnya tadi dari Fajri Matahati. Ini pertanyaan yang terakhir dari Onni Sumantri. Bagaimana keadaan orang yang munafik saat ditanya oleh malaikat di alam kubur? Apakah dia golongan yang menjawab dengan terbata-bata? Ini pertanyaan sudah kita sebutkan di dalam halakoh dan sudah kita jelaskan Bahasanya orang munafik dan juga orang yang kafir, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Ya, orang munafik ketika ditanya, ya, siapa Robmu, apa agamamu, siapakah nabimu, mereka mengatakan ha ha, ha ha, artinya tidak bisa menjawab pertanyaan. Padahal mungkin dia di dunianya hidup bersama orang-orang Islam karena dia kan orang munafik menampakkan keislaman supaya diterima oleh orang Islam, tetapi di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Mungkin dia pernah mendengar kalimat la ilaha illallah. Pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pernah mengucap mengucapkan Muhammad Rasulullah di hadapan kaum muslim yang lain meskipun dalam hatinya mereka mengingkari. Ya. Mungkin ada di antara mereka yang sholat bersama orang yang beriman, mungkin berpuasa, mungkin membayar zakat. Tetapi sayang mereka melakukan itu semua bukan karena Allah dan tidak mengamalkan isinya. Oleh karena itu Allah yang membalas mereka yang sejak mereka masuk ke dalam alam kubur ya ketika ditanya oleh malaikat ya mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dengan dengan baik. Ya. Oleh karena itu seperti yang sudah kita sampaikan ya kalimat la ilaha illallah ini perlu pengamalan. Demikian pula Muhammadun Rasulullah kalimat ini juga perlu pengamalan yang tidak cukup seseorang hanya pernah mendengar atau pernah menghafal ya. Kalau tidak dia amalkan maka ya kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya. Dan eh, apakah dia golongan yang termasuk yang terbata-bata maka jawabannya ada di dalam hadis dia termasuk yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik ketika ditanya oleh dua malaikat dan kita memohon kepada Allah Azza wajalla Ya semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk bisa ya menghadapi fitnah kubur. Ya dimudahkan oleh Allah dan dikuatkan hati kita untuk bisa menjawab dua ya menjawab tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat yaitu mungkar dan juga nakir dan uh, taufik biadillah ya taufik adalah di tangan Allah oleh karena itu seorang muslim berdoa dan meminta kepada Allah azza wajal kebaikan kebaikannya dunia dan juga kebaikan akhirat. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan eh, seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya nasihatkan kepada para peserta sekalian untuk uh, terus ya semangat belajar dan hendaklah semangat juga untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar rumahnya, di sekitar tempat tinggalnya dan tidak mencukupkan diri dengan e, mengambil ilmu agama dari eh, media-media seperti ini datang ke majelis ilmu ya mengambil ilmu dan juga adab dari para asatidah ya para ustaz-ustaz kita yang eh, mereka telah menyempatkan waktunya untuk datang ke masjid, ke rumah untuk mengajarkan ilmu agama ini kita mengambil ilmu dari mereka dan juga mengambil adab dari mereka. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.